Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian hadis yang pertama dan pantunnya sudah kami bacakan. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, setorkan terlebih dahulu sebagaimana seperti kebiasaannya. Tafadhal. Ayo, Nam. أحسن الحديث عنده وكل واحد أتى وحده Itu intinya, setelahnya itu intinya. Awal as-sahih wa huwa man fasal isnaduhu wa lam yushadda aw ya'lam. Naam, tafadhal. Abda'u. Sampai ada sampai ada pelan-pelan ya? Slow, sampai ada. wa di min aqsamil wa di min aqsamil hadisi iddah wa kull wa kull wa kull wahidin kullu wahidin ada wa adda atau hadda atau hadda apa has ah. belum atau serah di sini serah Allah musta'an khair insyaallah. Ayo awalnya. Antum sering minum minum air zaitun biar licin sini. Oh ya, antum kayak tersedak sini toh. Wadah oh, yang menggatal sini ya. Minyak zaitun biar licin jadi kalau ngomong bang los gitu loh. Paham ya? Allah <laughs> musta'an. Ada coba ulangi lagi. Ayo, antum dulu bismillah. Bismillah. Ayo, Hasan Fadal. Ayo, ulang lagi. Ulangi dari awal lagi. Awaluha sahihun wa huwa muttasil. Awaluha sahihu. Awaluha sahihun wa huwa muttasil. Apa? Isnaduhu isnaduhu wa yushaddu aw aw yu'al. Awa isnaduhu wa lam yu'al. Jadi kalau memang antum berat di sini, paham ya? Ada serak-serak itu kalau ada rezeki beli minyak zaitun. Paham ya? Insyaallah akan licin nanti. Paham ya? Diminum, bagus sekali itu untuk pelicin tenggorokan atau semisalnya bagus sekali. Kalau penghalang untuk keluarnya itu sebabnya. am ya? <laughs> Barakallahu fiikum. kan dah, masih mudah yang saya awal ya. Abda'u bilhamdi hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadits iddah wa qul wahidin atau hadda awwaluha sahihu wa ma matasal isnaduhu wa lam syada'u yu'al. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala asy-syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih kata beliau di sini wasyudud itu ya wasyudud sudut itu apa sih sudut itu karena hadis sahih itu harus apa bersih dari sudut apa itu sudud qad yakunu fi haditsin wahid yang namanya hadis syadz ganjil itu terjadi dalam satu hadis itu bisa juga wa qad yakunu fi haditsain munfasilain terkadang terjadi juga di dalam dua hadis yang terpisah Dua hadis yang ter, terpisah. Yakni annahu la yushtaratu fi syuhud an yakuna ruwatu qad ikhtalafu fi hadisin wahid. Maksudnya apa? Maksudnya tidak disyaratkan suatu hadis dikatakan syadz atau ganjil itu para perawinya mereka berselisih dalam satu hadis. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya mereka berselisih atau menyelisih dalam satu hadis misalkan. Bal qad yakun syadzu ata fi hadits akhar Bahkan yang namanya syad itu terkadang apa datang dalam hadis yang lain. Maksudnya gini, datang satu hadis, lafadznya jelas gamblang, ternyata datang juga hadis yang lain. Hadis yang lain ini ternyata apa menyelisih hadis-hadis yang lain lagi. apa maksudnya? Hadis yang pertama tadi datang dengan makna yang benar sahih, datang hadis yang apa? Yang hampir mirip makna dan lafadznya cuman berbeda. Yang membawa menyelisih para perawi yang lain yang lebih sikoh atau sikoh-sikoh yang lainnya. Apa maksudnya? Jadi beda hadis itu loh ya. Itu nanti dikatakan hadis yang pertama syad. Hadis yang pertama syad, yang kedua makbul diterima. Paham maksudnya? Jadi syad itu enggak harus satu hadis. Terkadang apa? Dia beda hadis, dua hadis, yang satu syad, satu makbul. Paham maksudnya? Kita lihat. Misalnya contohnya, mawarada sunan yang datang dalam as-sunan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil siyam idan tasafa sya'ban. Datang dalam hadis Sunan, perhatikan Sunan itu Sunan Ahmad, eh, Sunan apa Abu Dawud, nah Musnad Ahmad itu terkadang diikutkan juga Musnad tapi ya. Nah di dalam As-Sunan perhatikan baik-baik. Rasulullah melarang puasa di pertengahan Sya'ban. Jadi kalau udah pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa lagi. Padahal Ramadan setelahnya kan. Nah, kalau punya hutang puasa dibayar di pertengahan Sya'ban nggak boleh. Entar dulu ini hadisnya ini dibaca dulu. Ini hadis yang syad yang ganjil. Paham ya? Larangan tersebut ternyata apa? Ganjil. Oleh karena itu karena larangannya ganjil, hadisnya syad la yuhtaju bih, enggak bisa jadikan hujah. Berarti yang sahih boleh-boleh saja. Yang sahih apa? Boleh-boleh saja walaupun pertengahan Sya'ban. Kita lihat. Wal hadis la ba'sa bih. Hadisnya sanadnya la ba'sa bih min haitsu sanad. Ditinjau dari sanadnya itu enggak masalah. Sanadnya bagus, sahih Cuman lafaz tersebut, lafaz hadis bahwasanya Rasulullah melarang puasa di bulan Sya'ban, itu lafaz hadis yang syadz, yang ganjil. Paham ya? Yang ganjil. Menyelisih lafaz hadis yang lebih sahih di dalam sahihain. Kalau antum sudah dengar sahihain, enggak perlu ragu lagi ya, antum. Sahihain itu sahih apa? Sahih Bukhari dan Muslim enggak perlu ragu, ragu lagi kita lihat. Lakin sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain akan tetapi telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahihain, annahu qal bahwa Rasulullah mengatakan la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin la yaumain illa rajulun kana yasummu sawman falyasumhu. Perhatian baik-baik ini biar nanti enggak gagal faham. Riwayat yang pertama tadi dalam musnad atau dalam sunan tadi mengatakan Rasulullah melarang apa? Melarang puasa di pertengahan Sya'ban. Di dalam sahihain, nah barakallahu fikum, di dalam sahihain, nah barakallahu fikum, terdapat lafaz apa? Rasulullah mengatakan, "Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya." Ini larangan pertama ya. Setelah itu illa rajulun kecuali salah seorang kana yasumu sauman subuh Sudah pernah puasa sebelumnya, maka hendaknya dia puasa. Mungkin contohnya puasa apa? Senin Kamis atau puasa Dawud sebelumnya sehingga tidak menyengaja gitu loh. Enggak menyengaja wah ana mau puasa mukadimah sebelum Ramadan. Nah, itu enggak ada dalilnya puasa mukadimah sebelum Ramadan. makanya Puasa menyambut Ramadan. Sebagian orang awam ada enggak kira gitu? Sebagian ada. Mereka mengatakan ini puasa sambutan untuk Ramadan. Jadi sebelum Ramadan puasa dulu. Kalau enggak ada alasan syar'i, mungkin karena seperti apa puasa Senin Kamis atau puasa Dawud maka enggak boleh. Kalau enggak ada alasan syar'i. Tapi kalau sebelumnya memang sudah terbiasa puasa, puasa Senin Kamis atau puasa Dawud, boleh enggak puasa? Boleh enggak masalah. Paham belum? Nah, kita kita lihat apa maksudnya. Fa idza akhadna bil hadits tsani, kalau seandainya kita mengambil hadis yang kedua, al-warid yang datang fi sahihain, di dalam sahihain kulna kita katakan inna fihi dalalatan ala anna siyama sesungguhnya di dalamnya ada pendalilan bahwasanya puasa ba'da muntasafi sya'ban jaizun puasa setelah pertengahan sya'ban itu boleh-boleh saja ini kalau kita ngambil hadis yang kedua di dalam sahihain muttafaqun alaih Walaysa fi syai' enggak masalah, enggak ada larangan. Li'anna nahya huddida bima qabla Ramadan. Karena larang, larangannya itu dibatasi kapan? Sebelum Ramadan. Bi yaumin Sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu dilarang puasa. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali kalau dia memang sudah punya kegiatan puasa sebelumnya. Paham belum maksudnya? Puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Kok bertepatan apa? Sehari sebelum puasa Ramadan maka tidak masalah dia. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Fa idza nabil awal, kalau seandainya kita mengambil riwayat hadis yang pertama yang syad tadi, panakul, maka kita katakan innan nahya yabda'u min muntasafi sya'ban. Larangannya itu diawali apa? Larangannya itu diawali nam bermula ketika pertengahan Sya'ban. Jadi setelah 15 Sya'ban itu tanggal 16 enggak boleh puasa antum. Paham ya? Padahal Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha Pernah suatu ketika karena mungkin belum sempat membayar puasanya, belum mengganti puasanya, beliau pun sampai menunda sampai apa mengkodoknya di bulan Sya'ban. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya boleh enggak Abdullah? Eh? Boleh enggak? Kalau ada sebabnya boleh. Maksudnya, ya, kalau menyengaja tadi yang tidak ada sebab syar'i tadi, puasa pembukaan, puasa sambutan enggak ada. Tapi kalau ada sebab sebelumnya, mungkin sebelumnya dia terbiasa puasa apa tadi? Senin Kamis atau puasa apa tadi? puasa Dawud maka boleh. Paham insyaallah? Ayo na'am kita lihat. Fa akhadha Imam Ahmad bin haditsil warid fi sahihain. Akhirnya Imam Ahmad mengambil hadis yang datang dalam sahihain bahwa an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain yaitu larangan untuk mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Paham ya? Wa qala inna hadza Dan beliau mengatakan ini adalah syadz ganjil riwayat itu kalau ganjilah, paham ya? Kalau riwayat itu ganjil, nah kalau fikum, jadikan hujah atau enggak? Enggak jadikan hujah. Paham itu maksudnya ya? Riwayatnya syadzah, hadisnya syadz, yakni bihi hadis as-sunan. Maksudnya kata Imam Ahmad, yang syadz itu adalah hadis sunan itu. Sunan Abi Dawud tadi ya, yang dalam Sunan Abi Dawud atau Tirmizi atau Ibnu Majah atau yang lainnya, yang ashab sunan. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Ayo ya, na'am. Jadi kesimpulannya larangan tersebut larangan yang bagaimana Abdurrahman? Larangan yang boleh kita ambil atau larangan yang syad? Eh? Larangan yang puasa tadi, larangan puasa pertengahan Sya'ban tadi larangan yang boleh kita ambil atau larangan yang syad tadi? Kesimpulannya syad. Eh? Fokus Abdurrahman, fokus. Paham ya? Larangannya larangan yang syad larangan yang syad yang ganjil li'annahu mukhalifu li'annahu mukhalifun lima huwa arja minhu karena menyelisih riwayat yang lebih kuat menyelisih riwayat yang lebih kuat yaitu mana sahihain kok dilawan sahihain tuh enggak ada lawannya sudah di situ kalau dalam masalah hadis paham ya pertama muttafaqun alaih kuat sekali kalau disendirikan sahih bukhari disendirikan lagi sahih muslim berikutnya lagi ala syarti nam syaikhain. berikutnya lagi ala syartil bukhari Berikutnya lagi ala syarti Muslim. Sampai seperti itu. Menunjukkan bahwasannya kalau sudah datang riwayat di dalam sahihain, kemudian datang riwayat di dalam ashabus sunan, kok menyelisih di dalam ashabus sunan tersebut yang ada dalam sahihain, itu bisa jadi kemungkinan besar syadah riwayatnya. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat It in hadza fi sahihain wa dzaka fi sunan. Kenapa kok bisa dikatakan lebih kuat di dalam Sahihain ini? Karena riwayat yang mengatakan boleh puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena ada udur yang syar'i tadi itu, nah barakallahu fiikum, itu tercantum dalam sahihain. Sedangkan larangannya itu tercantum dalam sunan. Yang lebih kuat yang mana kira-kira? Eh? Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Asahul kutub al-musannafah fil hadis ba'da kitabillah jalla wa ala sahihan. Kitab hadis yang paling sahih yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim Naam adalah sahihan, sahih Bukhari, sahih Muslim. Mahum salah wasallam. Eh, nah, jadi kalau antum jumpai hadis ini riwayat Bukhari, sahih enggak usah. Berarti belum paham, dipahamkan dulu. Ini riwayat Muslim, sahih enggak hadisnya? Dipahamkan dulu. Kalau sudah muttafaqun alaih pastikan sudah. Riwayat Bukhari pastikan, riwayat Muslim pastikan. Mahum salah? Ayo na'am. Kita ambil dikit lagi, perhatikan baik-baik. Wa min dzalika ma warada fi Sunan Abi Dawud anna nabiyah sallallahu alaihi wasallam nahaa an shaumi yaumis sabt. Dan juga contohnya juga ini penting sekali biar antum nanti enggak bingung karena antum mungkin kadang mendengar artikel-artikel, membaca artikel-artikel atau audio-audio sehingga terkadang bingung kita lihat di sini. Contohnya diantaranya adalah yang datang dalam Sunan Abi Dawud. Perhatikan baik-baik, yang datang dalam Sunan Abi Dawud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an shaumi yaumis sabt. Rasulullah itu melarang dari puasa hari Sabtu. Qala seraya berkata la tasumu yauma sabti illa fi mafturida 'alaikum. Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang telah diwajibkan atas kalian. Puasa Ramadan maksudnya. Paham ya? Nah, ini larangannya di dalam apa tadi? Larangannya dalam sunan, sunan Nabi Dawud. Faqad hakama ba'dul ulama 'ala hadzal hadits bisyudzud ini. Dan sungguh sebagian para ulama telah menghukumi hadis ini apa? Hadis yang syadz, hadis yang ganjil, la yuhtaju bihi enggak bisa jadikan hujjah. Li'annahu mukhalifun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ihdani sa'ihi hina wajadaha sha'imatan yaumal jum'ah. Dikarenakan berseberangan hadis tersebut berseberangan menyelisih sabda Rasulullah alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada salah satu istrinya yaitu ketika beliau menjumpai istrinya puasa di hari Jumat. Faqala hal sumti amsi? Apakah kemarin kali apakah kemarin engkau puasa? Paham ya? Rasulullah menjumpai istrinya puasa di hari Jumat. Rasulullah tanya, "Kemarin kamu kamu puasa nggak kemarin?" Nah, faqalat la, kemarin nggak puasa. Qala atasumina ghadan? Apakah besok puasa? Sabtunya berarti. Qalat la, qala fa'aftiri. Kalau seperti itu bukalah gitu loh. Kalau hari Kamisnya kamu nggak puasa, hari Sabtunya juga nggak puasa. Nah, na'am barakallahu eh, na'am barakallahu eh, hari Sabtunya nggak puasa, maka bukalah. Paham ya? Maksudnya itu apa? Maksudnya na'am barakallahu fikum enggak boleh gitu loh. Nah, ini yang diambil pendalilan. Wa hadzal hadis tsabitun fis sahih. Ini hadisnya apa? Telah datang di dalam sahih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada udzur syar'i seperti tadi yang sebutkan tadi, kalau misalnya pas bertepatan puasa Daud, hari hari kami hari, hari e, Jumatnya enggak puasa. Sabtunya puasa, Ahadnya enggak puasa, Seninnya puasa itu boleh yang dilarang itu kalau menyengaja, menyendirikan. Wah, nama puasa hari Sabtu besok. Puasa apa? Just pokoknya puasa lillah. Boleh enggak? Enggak boleh. Ingat-ingat ya. Jadi yang dilarang nanti menyendirikan. Kita lihat. Wa fi dalilun ala anna siyama yaum sabti jaizun laisa fihi ba'sun. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya puasa di hari Sabtu, ini yang di dalam sahih tadi ya. Bahwasanya puasa hari Sabtu itu boleh-boleh saja enggak masalah. Wa huna qala ba'dul ulama dan di sini pun para sebagian ulama berkata inna haditsan nahyi an siyami yaum sabti syadzun. Sesungguhnya hadis larangan mengenai puasa hari Sabtu itu larangan yang syadz, ganjil. Berarti kesimpulannya boleh gitu loh. Boleh kalau ada sebab. Paham ya? Nanti kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Li'annahu mukhalifun lima huwa arjah minhu. Dikarenakan riwayat tersebut, hadis tersebut menyelisih hadis yang lebih kuat darinya Wa minal ulama man qala dan dari kalangan ulama ada yang mengatakan la mukhalafata enggak ada perselisihan di sini. Enggak ada penyelisihan di sini. Wadzalika li imkanil jama' karena memungkinkan untuk jamak. Apa itu jamak? Digabungkan, disinkronkan. Perhatikan baik-baik, digabungkan, disinkronkan. dzalika li imkanil jama' karena memungkinkan untuk disinkronkan. Paham ya? Wa idza amkanal jama' fala mukhalafata. Kalau seandainya mungkin untuk disinkronkan, sudah kita lewati dulu dalam ilmu usulan itu. Kalau mungkin kan digabungkan, sinkronkan, lakukan. Berarti enggak ada ta'arud, enggak ada kontradiksi. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Wal jam'u bainal haditsain, penggabungan atau mensinkronkan antara dua hadis, an yuqal, maka dikatakan inna nahya an innan nahya kana an ifradih. Ini penting ini. Sesungguhnya larangannya itu kalau disendirikan. Sendiri puasa satu yang nyengaja gitu loh, enggak ada sebab. Itu dilarang. Paham maksudnya ya? Pahami baik-baik ya, antum paham enggak? Larangannya kapan berarti? Kalau menyendirikan hari Sabtu, menyendirikan khusus gitu, tanpa ada sebab, itu dilarang. Nah, perhatikan baik-baik. Ai annahu nuhiya an shaumi yawm sabti mustaqillan bi mufradih. Ini penting sekali ini. Maksudnya bahwasanya apa? Dilarang untuk puasa hari Sabtu mustaqillan, sendirian dengan sendirinya. Hari Sabtu. Wah, nama puasa besok. Hari apa hari Sabtu? Lah puasa apa? Puasa sunnah katanya. Enggak ada sebab sebelumnya wala syai. Boleh enggak? Enggak boleh. Maksudnya, tapi kalau ada sebabnya boleh, seperti puasa Dawud atau puasa yang lainnya. Nah, puasa wajib jelas. Amma idza shamahu ma'a yaumil jum'ah. Adapun kalau dia puasa bersama hari Jumat, au ma'a yaumil ahad atau dia berpuasa bersama dengan hari Ahad, fala ba'sa bihi hina idin. Maka enggak masalah. Mungkin puasa nyaur, puasa nyaur hutang puasa Ramadan belum pernah disaur atau belum dibayar, akhirnya dia bayar Jumat Sabtu misalkan boleh atau Sabtu Ahad enggak masalah. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Wa minal ma'lum annahu idza amkana al-jam'u fala mukhalafata wala syuzuz. Termasuk perkara yang sudah diketahui, perkara yang sudah diketahui bahwasanya apabila memungkinkan untuk disinkronkan, digabungkan, maka enggak ada perselisihan, eh, tidak ada apa? Tidak ada yang disebut dengan penyelisihan, tidak pula syuzuz itu keganjilan. Nah, paham ya? Ewa eh, barakallahu fikum. Wa minasy syuzuz, tentu termasuk perkara syuzuz, perkara yang ganjil an yukhalifa ma ulima bid-darurah min ad-din. Yaitu suatu hadis menyelisih perkara yang sudah diketahui secara darurat dalam agama. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Suatu hadis kalau menyelisih perkara yang sudah diketahui secara darurat bagian dari agama kok dia selisih hadisnya menyelisih syad sudah. Paham ya? Syad. Na'am barakallahu fikum Kita tutup yang terakhir ya. Misal contohnya Fi Sahih Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari riwayat ada satu riwayat annahu yabqa fin nar fadlun ini perhatikan baik-baik biar enggak gagal paham ini. Di dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat annahu yabqa fin nar fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Fayunsyi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumun nar. Ini gadil sekali ini. Perhatikan baik-baik ini. Karena enggak mungkin Allah taala menciptakan makhluk lagi kemudian masukkan neraka. Ini kita lihat artinya bahwasanya ada dalam Sahih Bukhari riwayat artinya anahu yabqa finnar fadlun bahwasanya nanti di neraka itu ada sisa amman dakhalaha min ahlil dunya dari kalangan orang-orang yang apa yang apa yang masuk dari kalangan al dunia maksudnya apa neraka itu masih sisa gitu loh masih tempat tinggal lagi gitu loh nah karena sisa itu akhirnya apa allahu laha aqwaman fayudkhulun nar akhirnya Allah taala menumbuhkan menciptakan lagi sekelompok kaum untuk dimasukkan dalam neraka ganjil enggak menurut antum jadi di neraka itu masih ada tempat sisa. Ada masih ada kursi lah itu ya, tempat sisa untuk masuk situ, sisa-sisa dari penduduk dunia sudah masuk situ, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru. Sekelompok kaum yang baru dan akhirnya Allah telah masukkan ke dalam neraka tersebut. Ganjil enggak menurut antum? Ayo, kita lihat. Fa hadzal hadits wa in kana muttasil sanad wa fa huwa syadz. Hadis ini walaupun sanadnya bersambung, perhatikan baik-baik sanadnya bersambung, nah tapi apa syad? dia ganjil. Kenapa? Li'annahu mukhalifun lima ulima bid-darurah Karena itu menyelisih apa? Hadis ini menyelisih apa? Menyelisih perkara yang sudah diketahui secara darurat bagian dari agama. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Taala enggak akan mendzalimi. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Kalau Allah Taala menciptakan makhluk yang baru, eh, dimasukkan ke neraka tanpa sebab zalim enggak kira-kira? Mendzalimi kan? Nah, ini berarti kan kontradiksi. Enggak mungkin itu Allah Taala menciptakan makhluk-makhluk yang baru kemudian dimasukkan dalam neraka. Kontradiksi enggak? Paham belum sisi kedolimannya paham nggak? Kalau Allah Taala menciptakan makhluk yang baru, kaum yang baru, diciptakan langsung dimasukkan neraka tanpa sebab. Paham ya? Zalim enggak? Kedzaliman. Nah ini kata beliau, karena menyelisih perkara yang sudah diketahui bagian dari agama, bahwa annallaha ta'ala la yadhlimu ahadan. Maksudnya adalah Allah Taala tidak mendolimi seorang pun. Wa riwayat riwayah fil haqiqah. Riwayat ini pada hakikatnya qad inqalabat 'ala rawi. Terbalik Riwayat ini sebenarnya terbalik yang dilakukan oleh salah satu oknum perawi. Paham ya? Perhatian baik ini. Riwayatnya terbalik. Yang sepertinya ada enggak riwayat terbalik seperti ini? Banyak sekali. Yang terbalik tapi terkadang apa? akan nampak ketika disebutkan riwayat yang aslinya. Perhatikan baik-baik. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Terkadang apa? akan nampak manakala disebutkan riwayat yang aslinya. Seperti dalam masalah sab'atun yudhilluhumullah fi dzillihi yauma illa dzilluh. Tujuh orang yang masuk surga, eh tujuh orang yang apa? Dinaungi oleh Allah taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah taala. Di akhir-akhir hadis ada hadis yang riwayat yang apa? Yang terbalik. Perhatikan. Ada hadis yang riwayatnya terbalik. Lafaznya apa? Wa rajulun anfaqa nafaqatan hatta la ta'lam yamin hatta la ta'lam shima hatta la ta'lam yaminuhu matung tunfiq shimaluhu terbalik di situ hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu terbalik seharusnya apa hatta la ta'lam eh terbalik di situ seharusnya hatta la ta'lam yamin hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu itu yang benar tapi tersitu ter, ter, ter, terbalik di situ lafaznya apa hatta la ta'lam yaminuhu matung tunfiq shimaluhu terbalik hingga tangan kanannya itu enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik di situ. Yang sahih apa? Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq Itu yang benar. Hingga tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu penting. Ini terbalik juga ternyata. Wasawab yang benar, annahu yabqa fil jannah fadlun. Bahwasanya di surga itu masih ada sisa tempat. Amman dakhalaha min ahli dunya. Dari apa? dari orang-orang yang memasukinya dari penduduk dunia. Sisa gitu loh. Fayusyi'ullahu aqwaman fayudkhiluhum jannah. Ini benar. Akhirnya Allah Taala menciptakan sekelompok kaum, kemudian Allah Taala masukkan mereka ke dalam surga. Ini keutamaan atau kedaliman ini? Keutamaan. hadza fadlun laysa fihi dzulmun. Ini adalah keutamaan yang tidak ada kedaliman. Amal awal fa fihi dzulmun. Adapun riwayat yang pertama yang mukhalifah tadi, yang terbalik tadi itu ada unsur kedaliman. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.